أنت اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan keberkahan ilmu yang kita dapat dan manfaatnya bagi diri kita juga bagi selain kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Al-Khabir Al-Hayy Al-Qayyum Badi' as-samawati wal ard Dia yang memiliki nama-nama yang agung dan termulia Agar memberkahi kajian ini Memberkahi yang mengisi dan juga yang mempelajari Dan belajar bersama dengan di kajian ini baik yang datang langsung maupun yang memanfaatkannya melalui media sekarang maupun nanti kapanpun ia semoga Allah memberkati kita semua dan juga semoga Allah meramaikan majelis ini ya Allah dengan malaikat-malaikatmu ya Allah dan juga dengan makhluk-makhlukmu dari jin dan semoga kajian-kajian kami ini memberi bekas kepada sekitar kami dari benda-benda yang kami tidak memahami bahasanya dan dari binatang-binatang yang kami tidak berfakih dengan bahasa mereka namun Allah Subhanahu wa taala Al-Alim Alamul Ghuyub Dialah yang mengetahui hal-hal yang tidak kita ketahui Dan yang kita ketahui pastilah dia ketahui maka itulah engkau ya Allah Al-Azim Al-Kabir Ia memiliki ars yang mulia ars yang besar Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi ilmu kita Diri diri kita, keluarga kita, majelis kita dan harta benda kita Sehingga terhasilkan dari kita keturunan-keturunan yang baik Yang berkah dan bermanfaat bagi umat Islam Allahumma amin kita insya Allah melanjutkan kajian Ada Wadawa Ini adalah kajian ke-6 Dengan tema Beberapa rahasia doa Ataupun doa laksana senjata Kita sampai di halaman 27 kali ini Ya Sahih ya. Baik Niatkan benar-benar ini kajian tazkiyatun nufus ya ber, berkaitan sekali dengan doa maka bersihkanlah kolbu kita dari kotoran-kotoran syirik dan kehendak-hendak hawa nafsu sehingga moga-moga ini kajian membekas untuk kita ya jadi kadang membekasnya itu bukan karena uh, pemateri tapi kadang karena memang keikhlasan orang yang belajar itu berpengaruh terhadap majelis berpengaruh terhadap majelis masih kita berbincang tentang doa masih dalam Musnad Imam Ahmad rahimahullah taala dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Ma asaba ahadan qattun hammun wala huznun faqal Allahumma inni 'abduka ibnu 'abdika ibnu amatika ناصيتي بيدك ماض في ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها قال بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها Ini ada beberapa frasa penting ini Ya Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fiyya hukmuka adlun fiyya qadok Ini waktu anda ngajar faidul faid di roh bambu ini pernah dibahas Karena ini doa yang sangat mulia Kalau insya Allah kita dalam kesusahan tidak enak perasaan itu Kita doa dengan doa ini nih Dan berkali-kali itu anda meminta kepada Allah itu dengan uh, kalimat Allahumma ini as'aluka bikulli ismin huwa lak samaita bihi nafsak aw tahu atau aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'sarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak itu pujian kepada Allah dan itu yang bentuk tawasul kepada asma Allah Subhanahu wa taala. Nanti ana jelaskan ya Kata Rasulullah, tidaklah seorang hamba ditimpa keguna kegundahan dan kesedihan lalu dia berucap dengan doa ini ya. Allahumma ya Allah ini abduka sesungguhnya saya adalah hambamu abduka ibnu abdika anak dari hambamu Adam ibnu abdika ini ibnu dia sebagai badal bagi abduka dan abduka adalah khobar dari uh, inna khobar untuk inna ibnu amatika anak dari hamba wanitamu ini kalimat ibnu abduka ibnu abdika ibnu amatika itu benar-benar penyerahan dan penghambaan dan penundukan yang maksimal kepada Allah bagaimana tidak kita menyebutkan diri kita sebagai abduka dan saya adalah anaknya hambamu dan anaknya hamba perempuanmu ya kan jadi benar-benar tunduk saya ini bukan siapa-siapa saya itu anak manusia dan saya anaknya manusia dari golongan perempuan dan laki-laki. Nasiyati biyadik. Ubun-ubunku di tanganmu. Ini maknanya makna zahir, bukan makna antum kemudian mentakwilkan. Nasiyati biyadik, iya ini berarti bukan tangan Allah maksudnya kekuasaan. Bukan begitu maksudnya. Tapi maksudnya adalah ubun-ubunku benar-benar di tanganmu. Adapun tata cara bagaimana kok ubun-ubun saya di tangan Allah itu enggak usah dipikirkan. Tapi kita pahami di sini nasiyati biadik, ubun-ubun saya ini di tangan Engkau ya Allah. Sehingga bagaimanapun apapun yang saya lakukan itu ada dalam pengaturan Engkau ya Allah. Dan tentu dalam kekuasaan Engkau, Engkau ya Allah. Madin fiyya hukmuka. Hukummu berlaku bagiku. Ya. Adlun fiyya qada'uk. Serta kodokmu yaitu ketetapanmu takdirmu kodarmu itu adil terhadapku apapun yang aku rasakan ya Allah apapun yang saya rasakan ya Allah sesungguhnya segala yang berlaku ini itu tidak lepas dari hukum dan juga kodar engkau ya tenang kalau misalnya kita dalam kesulitan apapun kita berserah diri kepada Allah dan kita mengatakan ya Allah ini semua adalah takdir dari Engkau. Itu tenang. Ya kalau manusia mengandalkan diri sendiri itu sulit menemukan ketenangan ketika sudah down. Tapi kalau misalnya kita menyandarkan perkara kepada Al-Alim Al-Jabbar ya Al-Mudabbir yang mana dialah Allah Subhanahu wa taala yang mentadbir yang uh, memberi pengaturan kepada langit dan bumi dan memberi rizki dan rahmat kepada seluruh makhluknya tanpa ada batasan yaitu dan juga tanpa ada permintaan dari pemberian dari makhluk enggak Allah tidak meminta apapun dan tidak butuh apapun dari kita melainkan justru kita selalu setiap detik itu selalu butuh kepada Allah dan Allah justru walaupun kadang kita dengan sombongnya kita tidak merasa butuh Allah tetap memberikan yang terbaik buat kita itulah Itulah mulianya Allah dan maha dermanya Allah Al-Mannan Al-Karim ya. Kemudian di sini baru ada kalimat-kalimat yang menunjukkan tawasul kepada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uhu biha." Dan Allah Subhanahu wa taala Rabb kita ini memiliki asma jamak dari isim nama-nama al husna sifat bagi jamak dari isim tadi sifatnya itu eh, terbaik paling bagus ya fad'uhu biha maka berdoalah kepada al jabbar dengan nama-nama itu maka ini kalau misalnya kita ini belajar asma Allah dan sifat-sifat Allah Allah itu akan tenang kalau itu antum bisa memilih apapun yang antum inginkan sesuai dengan makna yang sesuai ketika antum berdoa kepada Rob kita. Itu bedanya Rob kita dengan uh, sesembahan yang lain. Sesembahan yang lain Tuhannya beda-beda dengan nama beda-beda dan itu merepotkan. Adapun sesembahan kita hanyalah Allah Al-Ahad As-Samad. Kalau kita tahu Al-Ahad itu apa? Maha Esa. Unda As-Samad segalanya bergantung kepadanya itu kalau kita tahu itu dan kita pahami benar-benar kita terdaburi nama-nama Allah ketika naik motor ya ketika jalan kaki ketika melihat sawah melihat apapun atau melihat pohon atau ingat nama Allah mudabbir ya ar memberi rizki ini adalah rizki buat manusia dan bahkan buat jin gitu kan juga melihat apapun melihat debu berterbangan antum tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mudabbir yaitu yang mengatur semua itu. Dan kemudian ketika antum uh, misal tumbuhan kecil gitu, antum potek batangnya. Kemudian ternyata di balik batang itu ada sedikit air keluar. Dan sesungguhnya Allah adalah mudabbir bagi air itu. Itu yang ngatur air itu gitu, keluar kecil. Gitu. Atau antum potek keluar getah sedikit itu. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq yang menciptakan itu semua. Dan juga Allah Subhanahu wa taala Alim Al-Khabir mengetahui benar-benar itu kapan dia keluar dan berapa usia ya tumbuhan itu tuh. Kalau kita lihat semesta alam, setiap hal yang ada di semesta alam apapun itu bentuknya, buruk ataupun baik itu menunjukkan bahwasanya dia adalah Maha Esa. Ya. Sehingga jika kita mengilmui bahwasanya dia adalah Maha Esa, yang segala makhluk itu bergantung padanya dan selain dia adalah makhluk maka kepada siapa lagi kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak pada siapa-siapa. Sebelum kita mencurahkan perasaan kita kepada makhluk, maka curahkanlah perasaan kita kepada yang menciptakan makhluk. Kalau misalnya kita ada kegundahan karena belum mendapatkan sesuatu atau kehilangan sesuatu, maka sesungguhnya yang menciptakan sesuatu adalah Allah, gitu kan? Maka mintalah sama Allah. Kita belum mendapatkannya, maka Allah mengadakannya. Bahkan Allah menetapkan badi'us samawati wal ard. Dialah yang menciptakan as-samawat dan al-ard dan dialah al-fatir menciptakan al-khaliq yang sebelumnya belum ada. Langit dan bumi dibandingkan dengan apa yang kita harapkan dari sesuatu tentu langit dan bumi jauh lebih besar. Tapi ternyata Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dari yang sebelumnya tiada sehingga menjadi ada maka lebih-lebih dengan materi yang kita inginkan jauh lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala maka mintalah kita pada Allah ya badi'us samawati wal atau kita kehilangan sesuatu sesungguhnya kehilangan sesuatu itu kalau kata orang kelakarnya ya kelakarnya sesat sebenarnya nggak ada yang hilang cuman pindah tempat aja gitu kan nah walaupun kelakar ini lelucon tetapi ada benarnya pindah tempat pindah tangan Sesungguhnya yang maha mengetahui kemana berpindahnya sesuatu apapun itu Itu Allah subhanahu wa ta'ala al-alim al-khabir La yakfa alihi syai'un fil ardi wala fis sama Tidak tersembunyi sesuatu apapun di langit dan di bumi Jadi tenang aja, hilang sesuatu itu takdir Allah Tentu mungkin itu karena keteledoran kita Dan mungkin karena dosa kita sebelumnya Mungkin kita pernah memakan harta haram Na'udzubillah dan sekarang Allah hilangkan harta kita itu supaya mentazkiyah harta kita. Mungkin gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian ketika misalnya sawah kita gersang ya, atau buah-buahan di ladang kita itu dimakan binatang, ternyata itu bernilai sedekah. Mungkin saja dulu masa muda kita kita pernah mencuri perusahaan orang atau usahanya orang, mungkin. Maka kemudian Allah balas dan pembalasan dari Allah berhikmah ya pembalasan dari Allah Subhanahu wa taala itu masih bersifat Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, di sini kita meminta kepada Allah kalau misalnya kita meminta kepada Allah tentu tidak hormat, tentu tidak sopan dan tentu kurang beradab jika tanpa menyebut nama-namanya yang mulia. Ya, maka di antara bentuk kesopanan, penghormatan, ta'zim dan adab kita sebutkan nama-nama Allah ya yang mulia sesuai dengan apa yang kita minta. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Razzaq, ya Mannan, ya Fattah, ya Alim, ya Khabir. Sebutkan nama-nama itu. Tapi sebelum kita menyebutkan layaknya kita hafal, kita hafal dan kita faham. Jangan sekedar sebut tanpa kita nggak paham. Jadi pemahaman kolbu itu Allah Maha mengetahuinya, gitu kan? Allah Maha mengetahui siapa-siapa ini yang mengucapkan atau membaikkan nama-namanya dan mengerti artinya. Allah Maha tahu itu. Dan itu sangat berpengaruh insya Allah dalam pengistijabah doa. Dalam pengistijabah doa. Allahumma as'aluka bikul ismin huwalak ya Allah. Saya meminta kepadamu bikulli dengan ya dengan di sini maksudnya dengan bertawassul gitu kan. Dengan dengan bertawassul ya bertawasul dengan meminta pertolongan juga dengan nama-nama engkau makanya kalau misalnya ada nyanyian tawasal Nabi bismillah itu tawasul tapi kemudian kan ada wabil hadi rasulillah lah lalu tawasul dengan rasul juga Rasulullah SAW telah wafat jadi nggak perlu bertawasul dengan rasul kalau bertawasul dengan orang soleh yang masih hidup itu insya Allah nggak masalah kita minta padanya ya, ya teman atau sahabat atau ya ustadz atau ya alim tolong doain saya itu tawasul ya tapi kalau misalnya dengan Nabi SAW atau orang soleh yang sudah wafat itu tidak bisa kita tetap bertawasul dengan mereka rahimahumullah ya jadi bertawasul dengan nama Allah itu merupakan anggap sebagai rukunnya doa baiknya seperti itu jadikan itu sebagai rukun dan komposisi wajib dalam doa kita ya karena itulah yang menguatkan doa kita sehingga Allah Subhanahu wa taala yang dia adalah As-Sami' dan Al-Alim Maha mendengar dan Maha mengetahui itu mengetahui benar-benar bahwasanya kita menyebut nama-namanya yang esa nama-namanya yang mulia uh, jadi itu Allahumma as'aluka bikul ismin huwalak dengan semua nama yang kau punya Nama Allah ada 99 kalau dihitung, tetapi itu yang hanya diketahui oleh kita. Adapun sejatinya itu ada nama lain yang yang kita tidak tahu. Nama nama Allah yang lain yang tidak Allah kabarkan kepada kita dari Al-Qur'an atau As-Sunnah. Makanya di sini kita samai tabihi nafsak dengan tadi kan ya Allah aku memintamu dengan segala nama yang engkau miliki banyak yang engkau menamai dirimu dengan nama-nama itu au 'allamtahu ahadan min khalqik atau engkau ajarkan kepada seorang hambamu dari para nabi, para rasul ya. Au anzaltahu fi kitabik atau engkau turunkan dalam kitabmu yaitu dalam Al-Qur'an atau dalam Injil. Ya, kita nggak perlu lagi Injil di sini. Yaitu Al-Qur'an. Uh, nama di Al-Qur'an itu bertaburan nama-namanya yang mulia. Ya kan? Di antaranya alhamdulillahi rabbil alamin. Dua nama Allah di situ. Allah alhamdulillah Allah dan Rabb. Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki yaumiddin, Malik. Subhanallah ya. Kita melihat malakut as-samawat wal ard. Kita melihat langit dan bumi dengan komposisinya yang luar biasa, dengan keagungan dan kebesarannya, sesungguhnya itu hanyalah makhluk. Ketika itu makhluk, kholik ada. Ya. Dan kholik ada, malik ada. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya juga mudabbir, dia mengatur semua izin enggak enggak semua ini sistem semua ini. Itu terjadi begitu saja enggak mungkin. Sehingga tidak ada satupun yang kebetulan sebenarnya di dunia ini. Semua tidak ada yang kebetulan terjadi tanpa adanya ada takdir dari ya Allah, melainkan semuanya terjadi dengan izin Allah, dari musibah, dari kebaikan. Nah, yang terakhir au bihi fi ilmil ghaib 'indak atau engkau rahasiakan dalam ilmu ghaib yang terdapat di sisimu sehingga makhluk tidak mengetahuinya. Kita ini tidak tahu mungkin. Beberapa nama Allah yang wallahu alam seberapa banyak lagi, tapi kita tidak tahu. Itu Allah rahasiakan untuk kita. Apa yang diminta di sini antaj'alal Qur'an al-azima rabi'a qalbi. Ya Allah, jadikanlah Al-Qur'an yang mulia itu sebagai penyejuk hatiku. Jadikan sebagai rabi'a qalbi. Rabi' itu musim semi ya. anda tahu musim semi? Iya, yang kayak spring gitu. Spring musim semi itu seperti musim semi hatiku ya Allah. Sehingga rasanya nyes damai, anteng, enak. Jadikan itu Al-Quran Al-Karim sebagai musim semi bagi buku setelah adanya badai. Jadi musibah itu ibarat badai. Kemudian kita minta pada Allah, ya Allah jadikan Al-Quran sebagai penyejuk buat hati saya. Apapun musibahnya ya Allah. Karena memang obat itu ada dalam Al-Quran. Di dalamnya ada syifa lima fis sudur ya kan. Yaitu penyembuh obat lima fi untuk apa yang ada di dalam dalam ini. Bahkan di kita sudah tahu Ibnu Qayyim al-Jauziyah pernah merukyah dirinya sendiri ya dengan Al-Fatihah dari sebuah penyakit. Dan alhamdulillah dengan izin Allah sembuh dengannya. Ya. Itu bertawasul dengan kalamullah, sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wanu rasul dari cahaya dadaku ya cahaya bagi ini enak kalau kita misalnya rasa sakit gitu kan apa mules atau masuk angin gitu kan kita langsung minyak kayu putih atau semacamnya Rasa itu enak lah Al-Quran jauh lebih enak dari itu karena ini tentang perasaan perasaan yang ada di kolbu bukan sekadar perasaan kulit ya tapi perasaan di kolbu yang ketika kolbu sudah tidak mau tentu seluruh anggota tubuh tidak mau jadi benar-benar harus bergerak kolbunya dan untuk menggerakkan kolbu kita memerlukan dia muqallibal qulub. Allah Subhanahu wa taala sifatnya diantaranya adalah yang mampu membolak-balikan hati. Kita ingat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu qadir, maha mampu. Maha mampu. Sekarang kalau misalnya nih ya antum kalau antum tadaburi hayat kita ini sekali lagi antum dalam kenikmatan terbaik sebenarnya ya berkat pertolongan dari Allah antum selamat sampai ke sini ya kan kalau tidak Allah tolong itu mungkin alam ada di antara alam pohon atau apa rubuh dan semacamnya kita nggak tahu tapi Allah menolong kita sampai selamat ya Allah Subhanahu wa taala memilih kita ya untuk mengkaji ba'da subuh yang mungkin itu belum terfikirkan oleh kita sebelumnya ya. Tapi mungkin itu pernah terfikirkan oleh ayah atau ibu kita dulu ketika mereka masih muda, tapi belum menemukan kajian ba'da subuh. Ternyata anaknya lah yang kemudian baru melakukannya atau uh, merasakannya kenikmatan mengkaji dan menyebut nama-nama Allah setelah bangun dari tidur setelah sholat subuh ya ini merupakan uh, kenikmatan anugerah dari Al-Mannan yaitu yang maha memberi anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita ini dipilih gitu kalau misalnya kita menoleh ke banyak orang nggak mau hal-hal seperti ini walaupun mereka ngerti bahwasanya ini tuh indah gitu kan paham dan mereka tuh haus akan hal ini tapi ternyata ada halangan selalu ada halangan baik halangan yang memang Allah takdirkan itu menjadi halangan yang diberi ulur, atau halangan yang memang disengaja karena memang kemalasan yaitu telah digoda oleh setan misalnya bangun subuhnya terlambat ya jam padahal nggak ada sakit nggak ada apa karena terlambat aja karena tidurnya telat gitu dan telat itu pun bukan karena sesuatu yang uh, syar'i tapi karena nonton karena apa ya kalau kita bayangkan saudara-saudara kita dengan kita kita lah itu bersyukur sekarang benar-benar alamin kenikmatan ini kenikmatan yang sangat sempurna yang mana kalau kita benar-benar mentadaburinya, kenikmatan ini lebih nikmat dari sekadar makan. Ya. Karena kita ini setiap hari seorang muslim itu layaknya haus dahaga akan ilmu. Dan ketika seorang muslim tersebut haus dahaga akan ilmu, dia akan mencari ilmu. Sehingga ketika dia berbicara dan membaca ayat Allah, itu batinnya itu tidak parau Ya. Ketika dia mentadaburi, ingin mentadaburi ayat Allah itu seperti tidak ada lagi sekat-sekat dan tembok yang menghalangi. Sehingga lebih mudah Al-Quran itu masuk ke kolbunya menjadi Rabi' Kol, Yaitu musim semi bagi kolbunya. Berbeda dengan kalau kita rasakan dahulu mungkin. Atau sekarang membayangkan rekan-rekan kita yang Allah sulitkan baginya untuk membelalakan mata di pagi hari sehingga untuk membuka mata ketika azan subuh, subuh itu betapa sulitnya. Sehingga terlambat, sehingga paginya kehilangan berkahnya. Dan ketika pagi seseorang kehilangan berkahnya, maka jangan tanyakan siang, petang, sore, dan malamnya kemudian. Maka kuncinya itu di pagi hari dulu. Nah, benar-benar di pagi hari kita harus tamak dari awal, tamak gitu dengan rahmat Allah dan berkah dari Allah. Harus tamak ya supaya nanti kedepannya indah ya maka betapa banyak orang yang petangnya itu menjadi syaitan itu karena apa paginya dia bukanlah muslim atau tidak mencerminkan sama sekali seorang muslim kita tahu seorang muslim hidupnya teratur dan itu sudah Allah atur dengan syariatnya yang mulia bangun pagi enak ya. Kan? Tidak ada tidak ada masalah dengan bangun pagi sebenarnya. Allah tidak ada masalah dan antum merasakannya. Dan ketika antum terbiasa bangun pagi dengan baik ya, dengan zikir kemudian sholat berjamaah terutama laki-laki, antum kalau sudah terbiasa begitu ketika antum kehilangan sholat subuh sekali itu nyesal, nyesal. Ya Allah, kenapa anak kehilangan sholat subuh sekali? Walaupun mungkin ada uzur gitu kan. Walaupun mungkin karena karena capek, tapi ketika kehilangan sekali sholat subuh, ada penyesalan ya Allah, kenapa saya kehilangan sholat subuh? Karena apa? Karena sudah merasakan indahnya. Itulah indahnya Islam. Ketika seseorang ibadahnya itu sudah merasuk ke kolbu, itu dia ketika kehilangan ibadah itu dia terasa kehilangan. Beda dengan orang yang ibadahnya tidak merasuk ke kolbu, ketika dia kehilangan ibadah itu dia merasa lebih senang dengan kehilangan. Itu hati-hati dan itu perhatikan selama ini ibadah kita itu apakah benar-benar merasuk ke kalbu atau belum qadarullah salat kita misalnya antum ketika tidak salat sekali aja itu rasanya gimana malah rasanya ya Allah janjian saya telah terjumus dalam kekufuran mah itu karena apa karena kita pernah merasakan indahnya salat ya. misal antum setiap hari bermajelis ya ini mungkin bukan tidak bisa disebut dengan ahli ilm karena kita orang-orang biasa tapi minimal kita mengkaji karya ulama dan hadis dan juga ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tapi ketika antum pernah merasakan indahnya bermajlis dengan lantunan ayat Allah dan tuturan sabda Nabi pernah merasakan itu setiap hari bahkan sehari antum kehilangan akannya itu antum merasa seperti hari ini tidak lengkap tidak sempurna karena apa karena sudah merasakan indahnya sesuatu. Seseorang ketika sudah merasakan mengecap indahnya sesuatu secara rutin, dia sekali kehilangan, dia akan merasa kehilangan seperti sudah lama tidak melakukan. Nah, itu seperti seorang menyukai perempuan atau hal-hal duniawi, itu juga berlaku seperti itu. Tapi di sini masalahnya ibadah. Hal-hal yang bernafaskan ya dan bernafaskan ibadah itu pengecapan dan perasaan kolbu kita itu jauh lebih khidmat jauh lebih khusyuk dan lebih enak dibandingkan dengan hal-hal yang bersifat material maka kita minta sama Allah benar-benar jadikan Al-Quran itu benar-benar musim semi bagi kolbu kita setelah ada ada yang badai berlalu ya kemudian menjadi musim semi tidak langsung panas tapi ada kehangatan di dalamnya kalau misalnya kita mentadaburi satu surat saja, Allah itu indah. Misal kita belum begitu lancar membaca surat selain surat-surat juz amma, maka tetaplah di juz amma coba. Mulai misal dari apapun surat itu, amma yatasaalun, ya tentang hari kiamat. Kemudian di dalamnya terdapat apa? Terdapat gambaran-gambaran kenikmatan Allah tentang tumbuhan, tentang air, Ya, itu seperti Masya Allah Al-Quran satu surat itu. Dunia akhirat berbicara tentangnya. Satu surat An-Naba ya, kemudian apa? An-Nazi'at ya, itu tentang malaikat wa naziat ya. Tentang malaikat itu lima ayat ya. Tentang makhluk Allah bernama malaikat. Langsung gambaran itu luas gitu kan. Itulah Al-Quran. Kemudian abasa wa teguran dari Allah kepada Rasulullah dalam dakwahnya kemudian nanti berbicara tentang itu aja idaja atisokoh akhirnya semua orang bercerai-berai yang tadinya saling berkasih sayang hilang semua saling kasih sayangnya urusan masing-masing kemudian berbicara lagi at tentang hari kiamat juga syamsu kuwirat wa masyaallah itu Al-Qur'an jadi seperti warming up pemanasan menuju persiapan menuju kebahagiaan itulah Al-Qur'an kita bersiap-siap menuju ke kebahagiaan abadi dengan Al-Quran. Dan seseorang tidak akan pernah bersiap menuju ke kesengsaraan abadi. Ya, gak bakal pernah siap orang itu. Gak ada orang yang bersiap masuk neraka. Gak ada, mereka gak bakal siap. Bahkan nanti kelak di akhirat ketika dimasukkan neraka mereka akan menyesal senyesal-nyesalnya. Dan berharap dikembalikan lagi ke bumi untuk bisa beramal soleh supaya bisa seperti orang-orang yang masuk surga. Dan kita Allah kita meminta kepada Allah Al-Azim supaya kita mengumpulkan atau supaya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua di surga ya. Hmm. Kita bayangkan sekarang kenikmatan Allah, kenikmatan dari Allah kepada kaum muslimin ya. Kajian-kajian itu bisa didengar jauh ya. Rekamannya bahkan yang di luar negeri Indonesia itu bisa mendengar langsung bahkan masya Allah itu betapa Allah Subhanahu wa taala tahu kita ini lemah ya sehingga dialah sang al-qawi yang maha kuat dan al-khaliq menciptakan ar-rahman memberi rahmat kepada kita itu tahu kelemahan kita sehingga dikuatkan ini internet buat kalian maka gunakanlah manfaatkanlah untuk kebaikan kubur kalian kelak dan akhirat kalian untuk memperberat mizan al-hasanat dengan Al-Qur'an, dengan hadis Nabi. Oleh karena itu kajian-kajian yang kering akan Al-Qur'an dan hadis Nabi itu kering akan nafas akhirat. Kering akan nafas keimanannya. Hilang hirupan keimanannya. Sehingga mungkin orang-orang hanya akan tertawa atau tidak berbekas setelah kajian itu tidak ada bekas. Maka kita benar-benar meminta kepada Allah jangan sampai Jangan sampai kajian-kajian itu kita itu hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan kelak di hari kiamat. Tapi jadikanlah usaha-usaha kita, usaha antum berjihad fisabilillah menuntut ilmu ya. Mulai dari menyetar termotor itu. Semoga antum dapat pahala dari itu ya. Dan mulai dari hal itu, mulai dari memindahkan gigi eh, motor ya atau berusaha untuk uh, membalikkan motor atau semacam itu semua semoga itu bernilai pahala dan ada cahaya di balik itu nggak ada yang sia-sia insya Allah selama kita ini benar-benar ikhlas nggak bakal sia-sia wallah nggak bakal sia-sia walaupun zahirnya walaupun zahirnya secara nominal kita ini seperti belum memberikan arti tapi sungguh Allah Subhanahu wa taala dia membaca apa yang ada di hati kita. Seluruh denyut-denyut keikhlasan kita Allah Maha tahu, ya. Seluruh denyut-denyut keikhlasan kita Allah Maha tahu. Maka jangan merasa kita itu Allah sia-siakan. Innallaha la yudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan ajar, pahala, ganjaran, balasan bagi orang-orang yang berbuat baik. gak, nggak bakal. Allah nggak bakal. Allah Subhanahu wa taala itu Al-Mannan, Maha Pemberi Karunia. Ketika antum berazam untuk benar-benar menjadikan Al-Qur'an sebagai musim semi bagi kalbu antum dan sebagai cahaya bagi dada antum, wallah Allah akan menjawab antum. Akan menjawab antum, sebutlah nama Allah, sebutlah keagungan kepada Allah dan syukuri apa yang sudah ada. Maka sesungguhnya yang sudah ada itu adalah baik semuanya. Yang sudah ada ada pada kita itu semuanya adalah kebaikan. Yang tidak mungkin Allah menghendaki keburukan buat kita sebagai hamba Allah yang beriman, yang surat subuh berjamaah, yang mengkaji ayat-ayatnya, mengkaji asma dan sifatnya, mengkaji hadis Rasulnya. Tidak mungkin Allah menyanyiakan kita, nggak mungkin. Kemenangan itu tidak mesti terlihat di depan mata sekarang tapi kadang kemenangan itu kemenangan itu kadang terasa di kolbu dengan berupa ketenangan sesungguhnya ketenangan itulah kemenangan dan kegelisahan itulah kekalahan dan ketika kita merasa gelisah kita adalah kekala, kita sedang dalam kekalahan ketika kita kalah sesungguhnya hasbunallah wa ni'mal wakil cukuplah Allah Subhanahu wa taala ya cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang mencukupi kita Dialah Al-Kafi yang mencukupi kita dan dialah yang Maha memberi untuk kita. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Dialah sebaik-baik penolong. Ya wali, al-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa ni'mal nasir. Sebaik-baik memberi pertolongan itu Allah. Maka tidak ada tidak ada dari makhluk yang memiliki kemampuan sebanding dengan kemampuan Allah tidak mungkin melainkan semua makhluk jika Allah inginkan lebur sekarang leburlah sekarang ya kita tertentu masing-masing punya kesedihan punya kekurangan sesungguhnya yang menghilangkan kesedihan itu hanyalah Allah dan yang melengkapi kekurangan itu hanyalah Allah sesungguhnya dunia ini penuh kekurangan maka barang siapa yang menghendaki kesempurnaan di dunia maka sebaiknya dia tidak hidup di dunia dan ketika tidak dia tidak hidup di dunia, maka di mana lagi dia hidup? Tidak mungkin selain dia hidup di bawah kekuasaan Allah dan tentu dia memiliki kekurangan. Selain kita meminta kepada Allah agar menjadikan Al-Qur'an Al-Azim sebagai musim semi bagi kalbu kita sebagai yang bisa menjadikan kalbu kita tenang dengan izinnya sebagai cahaya bagi dada kita. Sesungguhnya orang-orang pembaca Al-Quran, pengajar Al-Quran, baik pengajar tajwid atau penulis tafsir atau pengajar tafsir, semua itu Allah berikan pada mereka cahaya di kolbu mereka. Yang mungkin kita tidak melihat dan mungkin orang lain juga tidak melihat. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl dan keutamaan bagi yang dia inginkan, kehendaki yang kadang itu terlihat dari pancaran wajahnya. Seseorang mungkin terlihat bahagia di wajah namun ternyata kolbunya itu berkecamuk. Kolbunya itu berkecamuk karena Allah. Tapi terlihat ceria di wajahnya itu karena Allah bantu. Karena Allah tolong dia. Karena kolbu dia itu hanya berkaitan dan berikatan kepada Allah semata. Adapun orang-orang yang berikatan kolbunya dengan makhluk, maka dia akan mencurahkan perasaannya kepada makhluk sebelum kepada Allah dan ini buruk. Maka curahkanlah perasaan kita kepada Allah semata, kemudian barulah kita mencari solusi pada makhluk. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita. Membantu kita dari segi ekonomi, dari segi kesulitan apapun. Sungguhnya segala kesulitan di dunia ini adalah mudah bagi Allah untuk menghilangkannya sebagaimana mudah bagi Allah untuk menghancurkan bumi dan alam semesta maka lebih mudah bagi Allah menghilangkan kesulitan dan kesedihan kita kita minta kepada Allah Al-Quran itu bisa menjadi jala ahuzni yaitu pelenyap kesedihanku mintalah berwasilahlah kepada Al-Quran untuk menghilangkan huzn yaitu kepedihan, kesedihan Carilah makna-makna dalam Al-Quran Sesungguhnya tiada satupun ayat dari Al-Quran Melainkan dia semua Ayat Al-Quran itu semua bisa menjadi penyelap, pelenyap kesedihan Sedih dalam dakwah Lihat surat-surat Lihat ayat-ayat yang berbicara tentang para nabi Bagaimana kesabaran mereka Tidak pernah ada nabi yang membawa risalah Kepada umatnya Melainkan pasti ada ujian Tidak ada yang enak Jika para nabi saja diuji sebegitu rupa lebih-lebih kita yang bukan siapa-siapa ya. tapi bukan berarti kita menyerah melainkan hendaknya kita terus menerus berkoneksi dan menghubungkan kolbu kita kepada Rabbul Alamin yang menciptakan kita Al-Wali yang menolong kita An-Nasir yang membantu kita Ar-Razak yang memberikan rezeki kita sesungguhnya pekerjaan ya pekerjaan, kenikmatan bekerja, kenikmatan berkawan, gaji awal bulan itu semua bagian dari rahmat Allah dan rizki dari Allah. Ya mungkin kalau kita kufur, maka Allah akan mengurangi kadar keberkahannya. Dan kalau kita bersyukur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dia adalah yang bersyukur terhadap hambanya yang bersyukur. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dia adalah Al-Barrur Rahim. Al-Barrur Rahim yaitu yang maha baik. Al-Muhsin yang maha berbuat baik. Al-Mu'ti yang maha memberi. Ar-Rahim yang merahmati kaum muslimin dan muslimat dari jin dan manusia. Ya. Semoga kalimat-kalimat ini benar-benar didengar oleh kolbu kita baik oleh manusia yang hadir di sini maupun saudara-saudara kita dari kalangan jin. Yang Allah Subhanahu wa taala semoga mendatangkan mereka hanya untuk mencari ilmu dan mencari makna tentang Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mengkaji kitab ada wa dawa itu kenapa? Karena kalbu kita itu punya penuh penyakit. Banyak penyakit sehingga kita memerlukan ada wa obat. Dan obat Ya, kalau kita perhatikan orang sakit ketika diobati kadang mereka menangis. Maka kalau kita memang punya penyakit di kolbu, ketika Allah mengobati kita maka menangislah. Karena bisa jadi itu ibarat hujan yaitu kucuran rahmat. Kita lihat setelah hujan itu keindahan baru berlaku. Adanya pelangi, kicauan beburungan. Begitu juga dengan kita. Setelah kita menangis, kita hati merasa plong itu ibarat musim semi bagi kita setelah kesedihan yang berlaku sebelumnya. Kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an sebagai dhahab hammi yaitu penghilang kegundahanku. Ya Allah, saya memiliki ham. Saya memiliki kegundahan, kegalauan, maka hilangkanlah kegundahan itu dengan kemampuan darimu untukku supaya bisa mentadaburi ayat-ayat Allah. Kita lihat saudara-saudara kita betapa banyaknya dari mereka jangankan mentadaburi, membuka mushaf pun Allah persulit. Membuka Al-Qur'an pun Allah persulit. Padahal setiap saat dia membawa Al-Qur'an di handphonenya. Tapi ternyata Allah persulit. Itu bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada kita, Allah, tentu itu akan itu menambah kesedihan kita. Maka kita minta sama Allah ya Allah. Kalau misalnya kita dengan doa ini kita lafalkan baik dengan cara menghafalnya atau kita mempunyai kertas atau membuka buku ini, bahkan lalu kita minta kepada Allah ya Allah dengan membaca. Sesungguhnya Allah tidak akan menyanyiakan upaya antum. Atau mungkin gak harus menghafal ini gak harus. Antum membaca, membaca minta sama Allah ya Allah jadikanlah ya Allah jadikanlah. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyanyiakan antum, gak bakal menyanyiakan antum makhluk sesayang-sayangnya makhluk kepada kita mungkin akan menyanyikan kita terutama ketika yunfahu fihi sur yauma tafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni itu menunjukkan makhluk walaupun sayang di dunia pada kita kalau memang sudah lepas di waktu itu maka dia akan melantarkan kita tapi Allah Jangankan kita orang kafir pun Allah tidak menelantarkan mereka dari segi rizki Maka sungguh kita tidak akan dilantarkan insya Allah Selama kita tidak menelantarkan Allah Maka teruslah kita mengingat, mengingat kepada Allah Mungkin kita bermaksiat dan merasa salah dengan maksiat itu Sesungguhnya itu adalah kabar gembira bagi kita Alhamdulillah masih diberi masih diberi kesadaran ya Allah saya berbuat dosa ya maka bacalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan badai dengan pelangi. Dan nah, untuk menggantikan musim hujan dengan musim semi, untuk menggantikan kesulitan dengan kemudahan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memudahkan segala urusan. Oleh karena itu kita setiap setelah sholat atau sebelum salam akhir Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya Allah. Ya Allah bantulah saya ini hambamu ya Allah Dalam bersyukur kepadamu Dalam berzikir mengingatmu ya Allah Dan dalam berhasan Berbaik dalam beribadahmu Beribadah kepadamu ya Allah Ya kalau seseorang membaca doa-doa ini tadi kata Ibn, kata Rasulullah SAW melainkan Allah akan menghilangkan kegundahan dan menghilangkan kesedihan orang tersebut kemudian menggantikannya dengan kegembiraan. Ya Allah, menggantikannya dengan kegembiraan. Sesungguhnya adanya musibah dan kepedihan, kesedihan, kekurangan itu justru bentuk kelembutan atau gambaran atau hasil dari kerembutan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bukan berarti Allah menzalimi kita. Jangan pernah kita menganggap Allah itu zalim kepada kita. Enggak pernah. Seorang bertanya, "Ya Rasulullah, Bolehkah kami mempelajarinya? Beliau pun menjawab, tentu. Sudah seharusnya orang yang mendengar doa tersebut mempelajarinya. Abdullah bin Mas'ud berkata, tidaklah seorang nabi tertimpa kesusahan melainkan ia akan memohon pertolongan kepada Allah dengan bertasbih ya, Memohon pertolongan Allah kepada dengan bertasbih.